hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala qala Rasulullah qala Sayyidina Abdullah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syams Setiap ruas-ruas ada mengatakan ruas kita tuh sampai 360 ruas semua ruas-ruas yang ada pada tubuh manusia. Ini wajib dizakati. Alaihi sodakoh. Bagi orang yang punya ruas-ruas sedekah. Hendaknya dizakati. Dan zakatnya adalah mensyukuri. Sedekahnya adalah mensyukuri. Sebab ini Masya Allah. Ini kalau sudah menggerakkan ini sendiri nikmat dari Allah rapi sekali menggerakkan jari dibuat oleh Allah seperti ini kalau jarinya lurus kayak besi begitu gimana bisa makan Allah untuk makan untuk garuk, untuk ngambil segala macam Allah ini makanya harus disedekahi sedekah di sini mensyukuri mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang namanya ruas-ruas yang Allah berikan kepada kita. Ada disebutkan bahwasanya dua salat duha bisa membayar itu semuanya. Makanya yang melakukan salat duha itu sama mensyukuri semua ruas-ruas yang ada pada tubuhnya. Artinya Insya Allah dengan melakukan sholat duha kita sudah seperti mensyukuri seluruh anggota tubuh kita. Di sini disebut oleh Nabi Muhammad seperti itu untuk jadi bahan renungan. Artinya amat besar, amat banyak ya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada kita kecuali harus disyukuri. Sebab ini mungkin yang sering kita lupakan, ada 360 ruas-ruas tubuh kita katanya. Dan itu semua adalah engsel. Pokoknya ini semuanya nih dengan rapi. Wajib kita syukuri dan wajib kita syukuri. Cuman kita ini memang betul nggak pernah mikir selama ini. Apa yang ada pada kita itu banyak beragam nikmat tapi kadang kita tidak menyadarinya. Maka karena kita kurang menyadari nikmat itu maka kita pun kurang bersyukur. Baik ditekaskan. ini semuanya hendaknya kita bayar sedekah, harus kita zakati. Baik kita syukuri dan mensyukurinya adalah menjakatinya adalah mensyukuri mensyukuri adalah bermacam-macam kebaikan yang bisa dilakukan dengan ruas-ruas dan anggota tubuhnya <coughs> itu jadi bahan renungan akan nikmat Allah jangan lupa melakukan sholat duha